Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala disetorkan sebagaimana seperti biasanya terlebih dahulu hadis yang ke 19 sekarang. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Antum pertama tadi. Bismillah. لا تجد أمامك شعر الله في رخاء وعزة في شدة واعلم أن واعلم أن ما أخطأك لم يكن مصيبة وما أصابك لم يكن ذكرك واعلم أن النصر من الصبر وأن القلب من القلب وأنها نصر نعم بارك الله فيكم تفضل ya gulam ini walidka kalimat bismillah yafkat bismillah yafkat bismillah tajidu tujahaka idza sa'alta bismillah wa idza sa'alta fasta'in billah wa ala anal ummata law yidam ala ayyaka bi syai'in lam yaquka illa bi syai'in qad qadallahi lak walau ijtama'u ala ayyaduka syai'in lam yaduka illa bi syai'in qad qadallahi wa bi akal akram wa jafatis suhuf rawahu wa qala hadithun hasan fi riwayat yang wajib terpilih. Di fadilah ada di maka taat Allah di rokoi ma'rifah di syidjah. Wa'alam an nama aku apa lusi baka koma asobat. Hmm? Wa'alam an nama aku apa dalam yang kurang lusi baka koma asobat dalam yang kurang diutiakan. an nama asobat riwa an al farajah maka wa'alam an nama aku sih sob. Nah, ambarakalafikum syafa'at illa illa qad Allahu. illa qad kataballahu lak apa walau istama'u Rafa'atul Aklam Apa? Sebelumnya bro Sekarang besok ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Tafaddal Antum? Apa? Apa? Naam barakallahu fikum ahsantum sisanya insyaallah taala menyusul pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sangat cepat berjalan ya barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala setelah beliau menjelaskan sedikit biografi seorang imam sahabiyun jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma turjumanul Quran mufassirus sahabah berikutnya beliau mengatakan di sini Babi tafsiril Quran. Nah, barakallahu fikum setelah beliau menyebutkan bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmu dan juga fikihnya serta tafsir Al-Qur'annya. Naam, hingga beliau digelari dengan apa? Hatta luqiba biturjumanil Qur'an. Hingga beliau digelari dengan apa? dengan turjuman Al-Qur'an, penerjemah Al-Qur'an. Maksudnya adalah penasir Al-Qur'an. Sudah kita lewati pembahasannya ya barakallahu fikum. Naam. Kemarin yang sebelumnya sudah kita baca atau belum? Yang sebelumnya itu sudah kita baca ya. Sampai mana kemarin? Batasannya sampai mana kemarin? Na'am barakallahu fikum. Ewa eh, setelah beliau menyebutkan di sini bahwasanya dahulu beliau dalam keadaan usianya masih muda. Usianya kurang lebihnya 15, 14, beliau sudah digelari dengan apa? Hablul ummah, yaitu ahlul ilmnya umat ini. Kemudian digelari dengan terjemahan Al-Qur'an serta digelari dengan dengan mufassirus sahabah. Walaupun saat itu para sahabat berkumpul, di sana ada bisa dikatakan orang-orang tua seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun saat mereka tidak mengetahui salah satu tafsir dari Al-Qur'an mereka mendatangkan Abdullah bin Abbas. Sudah kita lewati kemarin contohnya ketika mereka menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat An-Nasr itu, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadukhuluna fi dinillahi afwaja" Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebagian para sahabat mereka menafsirkan jangan-jangan ayat ini turun dalam masalah ini. Jangan-jangan masalah ini. Akhirnya mereka mendatangkan Abdullah bin Abbas dalam keadaan posisi beliau masih muda. Namun karena beliau memang digelari dengan mufassir sahabat, ahli tafsirnya para sahabat didatangkan. Ternyata mereka semuanya setuju, sepakat dengan penafsiran Abdullah bin Abbas bahwasanya surat tersebut berkaitan mengenai ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, di sini ketika Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu "Ya hulam karena saat itu beliau memang posisinya dalam keadaan masih kecil. Kata beliau, kita lihat Syekh Salal Fauzan menjelaskan, al hulamu huwa as Hulam Ghulam itu adalah sahir anak kecil. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang itu ya. Ewa Ahsan, ewa. Kemarin sudah kita baca mengenai Naam ucapan Rasulullah SAW ya gulam wahai seorang anak karena posisinya saat itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam keadaan masih masih kecil sehingga beliau sallallahu alaihi pun naam tidak segan-segan untuk mengajari ilmu kepada anak kecil menunjukkan bahwasanya perhatian beliau kepada naam segenap para sahabat walaupun usia mereka masih muda, masih kecil. Beliau arahkan beliau nasihati, beliau ajari, Masya Allah. Kita lihat. Allah ehfadillah yahfadka. Beberapa kalimat yang Rasulullah ingin sampaikan kepada Abdullah bin Abbas karena beberapa kalimat menunjukkan sedikit namun sudah kita lewati Rasulullah itu kalau berucap dikenal ucapannya dengan Jawami al kalim. Jadi ucapannya itu walaupun pendek, singkat, padat tapi mencakup semua faedah atau semua ucapan-ucapan yang bermakna bernilai tinggi. Maksudnya itu ya. Nah, sebagaimana sudah kita lewati contohnya, suatu ketika segenap para sahabat mereka berada di atas lautan. Kemudian menanyakan tentang air lautan. Apa jawaban Rasulullah? Na barakallahu fikum. Nam al-ma'u tahurun al-hillu maitatuhu. Nam atau tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, tapi bangkainya pun juga halal untuk dimakan. Jadi pertanyaannya cuma satu, Bagaimana ya Rasulullah? Kita ada air. Air ini nanti kalau kita pakai untuk wudu, kita kehabisan, nggak bisa minum atau yang semisalnya. Akhirnya mereka bertanya tentang air lautan bagaimana? Rasulullah mengatakan air lautan itu suci dan bangkainya halal untuk dimakan, bayangkan. Pendek, singkat, padat, simple, tapi maknanya luas. Jawami'ul kalim. Seperti contohnya hadis yang pertama kemarin, innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya pendek, simple, padat, tapi maknanya luas. Menunjukkan bahwa semua amalan kita tergantung dengan niatnya. Kita lihat sini. Kata beliau, "Ihfadillah, jagalah Allah." Itu maksudnya bagaimana? nggak mungkin kita menjaga Allah taala. Maksudnya adalah yakni eh dinah, jagalah agamanya. Ya, kita diperintahkan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menolong agama Allah, menjaga agama Allah berarti sumber pertolongan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yustabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian, mengokohkan telapak kaki kalian, mengokohkan na'am barakallahu fikum prinsip kalian dan juga agama kalian di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sumber pertolongan. Ya, sumber pertolongan adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ihfadillah bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Maksudnya adalah jagalah Allah dengan cara apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Merupakan definisi daripada apa? at-taqwa. Sudah kita lewati kan? At-taqwa definisinya tidak terlepas dari dua perkara ini. Yaitu fi'lu awamirihi wastinabu nawahihi. Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena definisi takwa apa? Definisinya antum Naam ahsan an yaj'al al-insanu bainahu wa baina adzabillah miqayatan bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi. Sudah kita lewati ya. Seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah, na'am barakallahu fikum sebuah tameng, sebuah benteng. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Kata beliau, "Wahfat maharimallah bistinabiha dan jagalah perkara-perkara yang Allah taala haramkan dengan cara menjauhinya. Menjaganya dengan cara menjauhinya, bukan mengerjakannya. Hadza hibdullah Ini maksud daripada menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjaga Allah tadi menjaga apanya? Agamanya. Na'am barakallahu fikum. Li'anna Allah jalla wa'ala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila hifzin, wa huwa alladhi yahfadun nas dikarenakan Allah Subhanahu wa taala enggak butuh penjagaan, namun dialah zat yang menjaga manusia. Bayangkan, zat yang menjaga manusia Allah taala, enggak butuh penjagaan kita. Justru kita butuh dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Harta enggak bisa jaga kita. Yang jaga kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala adalah ilm. Sebagaimana kita lewati asar yang sahih nasihat dari seorang sahabi sahabiyun jalil Ali bin Abi Thalib yang diberikan kepada Kumail bin Ziyad Naam rahimahullah apa beliau ucapkan? Naam ya Kumail wahai Kumail dengan nasihat yang sangat panjang beliau kemudian menyebutkan al ilmu khairun minal mal li'anna al ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta karena sesungguhnya ilmu itu menjagamu sedangkan kamu menjaga harta. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita menyepelekan atau menyanyiakan ilmu barakallahu fikum. Ilmu sekecil apapun yang kita dapatkan dalam talabatul ilm atau dalam talabul ilm mencari ilmu itu sangat kita syukuri barakallahu fikum. Karena ilmu itu tidak mungkin langsung kita dapatkan secara langsung banyak. Oleh karena itu Rasulullah saja diperintahkan untuk minta kepada Allah Taala tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa yahfadul khalqa wal kaun dan dialah yang menjaga makhluk serta alam semesta. Jadi yang menjaga makhluk serta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Innamal muradu annahu yahfadhu dinallah jalla wa ala. Hanya saja yang diinginkan adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menjaga Allah taala secara tapi kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menginginkan apa tadi? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat berikutnya. Qaulu ihfadillah hadza min qibalil 'abdi. Ini ditujukan nam dari hamba. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hamba itu diperintahkan untuk menjaga agama Allah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Adapun Allah taala, hamba jaga ataupun enggak jaga, tetap menjaganya. Paham itu maksudnya ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga agamanya walaupun hamba enggak menjaga. Tapi ini perintah agar hamba itu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yahfadka, niscaya Allah taala akan menjagamu. Hada min qibalillah. Ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena seorang hamba menjaga agama Allah, akhirnya Allah taala pun menjaga hamba tersebut. Fahuwa jazaa'un yang mana itu adalah balasan. Kita lihat kaidahnya wal jazau min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Kalau amalan antum baik, amalan kita baik, balasannya pun juga baik. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalasi. Naam man yazra' yaksud Barang siapa yang menanam, dia akan memanennya. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini. Fa idza hafizallaha fa innallaha yahfazuka. Apabila Allah Subhanahu wa taala engkau menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menjagamu. Mimma takrahu fi dinika wa dunya. Dari perkara-perkara yang engkau membenci atau engkau tidak suka baik dalam agamamu maupun duniamu. Allah taala akan menjaga kita semuanya manakala kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lihat di sini, fa hadhihi samaratu hifdzillah wa hifdzi awamiri hi wa nawahihi. Ini merupakan buah hasil daripada kita menjaga agama Allah dan menjaga perintah-perintahnya serta menjaga larangan-larangannya. Menjaga perintah-perintahnya dengan cara mengerjakannya menjaga larangan-larangannya dengan cara apa? menjauhinya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam ihfadillah diulang lagi. Bayangkan. Pertama sudah ihfadillah, kedua diulang lagi ihfadillah. Tujuannya apa? Hadza ta'kidun, penguat. Pertama sudah jelas gamblang, dikuatkan lagi ihfadillah. Jagalah agama Allah. Tajidhu tujahat niscaya engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Nah, maksudnya bagaimana? Akan kita jelaskan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala. Al-ula, nah ini yang pertama, tajhidu jaha al-ula. Yahfadka. Nah, barakallahu fikum wa hadhihi dan ini kata beliau, tajhidu jahat yakni amamaka engkau akan menjumpai Allah Ta'ala di hadapanmu. Maksudnya apanya? Nanti akan kita lewati maknanya adalah Allah dekat dengan kita. Allah Ta'ala apa? Dekat dengan hambanya. Dan ini perkara yang tidak diragukan lagi. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al Karim, Wa وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي qaribun uzibu دَعْوَةِ الدَّاعِ da'an دَعَانْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي minubi بِي la'allahum yarsudun Artinya apa? Apabila hamba-hambaku Bertanya tentang diriku katakanlah diriku dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih, uluun fi dzatih. Allah taala itu tinggi terhadap zatnya, terpisah dari makhluknya, dekat dari hambanya. Masya Allah. Kita lihat. Yakni amamaka maksudnya di depanmu. Wa fi riwayatin tajidhu amanak Dalam riwayat yang lain disebutkan yang engkau akan mendapatkan apa Allah taala di hadapanmu bimakna Allah jalla wa ala qaribun min ibadihi subhanahu wa taala ini maknanya maksudnya apa Allah taala itu dekat dari hamba-hambanya itu maksud dekatnya itu maksudnya Allah taala dijumpai di depan kita maksudnya bagaimana Allah itu dekat dengan hambanya bayangkan padahal apa uluwun fi dzatih tinggi secara zatnya tapi dekat dari hambanya bayangkan bainun an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Itu adalah manhaj. Nah, barakallahu fikum madhab atau manhaj ahli sunnati wal jamaah mengenai asma wa sifat Allah Ta'ala itu dekat dengan hambanya tapi apa uluwan fi dhatih ba'inun an khalqih dekat dari hambanya di atas setelah datnya tapi apa terpisah dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala kita lihat di sini Wa fi riwayatin tajidu amanak bima'na anna Allah jalla wa ala qaribun min ibadi subhanahu wa ta'ala wa aidha huwa jalla wa ala yubadiru ila masubati ibadi masyaallah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan bersegera memberikan pahala kepada hambanya. Karena fil hadis sebagaimana yang tercantum dalam hadis muttafaqun alaih hadisnya ya. Man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilaihi dhira'a Wa man atani yamsi ataitu harwala. Artinya barang siapa yang mendekatan diri kepadaku sejengkal saja, siber, sejengkal, nah niscaya aku akan dekat kepadanya sehasta. Paham ya? Dan barang siapa yang datang kepadaku mendatangiku, nah barakallahu fikum, yamsi dalam keadaan berjalan, ataitu harwala. Niscaya aku akan mendatanginya dalam keadaan cepat. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi jalan yang cepat. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan usahanya hamba. Semakin hamba dekat Allah taala semakin mendekatinya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Shibrun itu sejengkal. Paham ya? Diraun sehasta. Naam kalau misalkan dari ujung tangan ini sampai sini, lengan atas ini, namanya apa? Namanya antum? Shibrun sejengkal. Ya kan? Kemudian apa? Diraun sehasta. Dari ujung Nah, tangan ini sampai setengah lengan ini. Paham ya? Nah, tapi kalau dari ujung tangan sampai ke eh, lengan atas ini namanya apa? Bahasa Arabnya? Apa namanya, Ah. Namanya apa, antum? Ingat ya? Ba'un. Namanya ba'un. Ba' itu sedepa. Paham ya? Enam satu depa ya istilahnya ya namanya ba'un. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wallahu alam itu sebutkan dalam kitab lughah mengenai apa? Mengenai rincian lengan atau lengan bawah, lengan atas mulai dari enam sejengkal dari itu barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdan wasakumullah. Bimakna maknanya adalah annallaha yubadiru subhanahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu segera maknanya. Yubadiru bil isabati segera memberikan pahala liman ata'ahu bagi orang yang mentaatinya. Enggak menunda-nunda bayangkan. Fahiddullahi jalla wa ala lahu faidatan. Perhatikan baik-baik ini. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua faedah. Menjaga agama Allah Subhanahu wa taala memiliki dua faedah. Yang pertama, al-ula faedah yang pertama, annallaha yahfazuka. Niscaya Allah taala akan menjaga dua faedah ketika kita menjaga agama Allah taala. Yang pertama, Allah taala akan menjaga kita. Yang pertama, dua faedah ketika kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah taala akan menjaga kita. Asalnya yang kedua, annaka tajidullaha qariban minka. Bahwasanya engkau akan menjumpai Allah Taala itu dekat darimu. Ini yang kedua. Allah Taala dekat dari kita. Kalau kita menjaga agama Allah swt, kita mendapatkan dua faedah ini. Faedah pertama apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan dekat dari kita. Ini tercatat kebanyakan ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya, summa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza sa'alta fas'alillah, Allah Apabila Kau minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada kuburan-kuburan, minta kepada para kiai, para wali, mbah eh, mbah-mbah atau nenek moyang, ya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena langsung nas Allah Subhanahu wa taala merintahkan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Langsung Allah taala mengatakan seperti itu. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan minta langsung kepada Allah taala minta semua kebutuhan kita nah barakallahu fikum masyaallah jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang minta kekayaan nah barakallahu fikum ke kuburan padahal orang yang di dalam kuburan itu mati atau hidup paham ya hukum globalnya meninggal dunia mati di situ sebenarnya kaidahnya yang mati itu butuh dengan orang yang hidup atau yang hidup butuh orang yang mati hmm yang mati butuh orang yang hidup. Itu yang benar. Butuh apa? Butuh doanya. Masa orang hidup berbondong-bondong ke kuburan. Datangi orang mati. Terbalik. namanya Justru yang mati itu butuh orang yang hidup. Doanya itu barakallahu fikum. Bukan malah yang hidup berbondong-bondong ke kuburan, bawa bunga satu truk, namanya Bawa air satu tangki. Katanya apa disiramkan biar dingin si mayat dalam kuburan. Ini pemikiran yang tidak benar karena alam kubur lain dengan alam dunia. Paham ya? Antum bongkar sehari dua hari, terkadang mayatnya masih hidup. Masih hidup atau masih utuh? Masih utuh ya, apa? Masih utuh. Nah, barakallahu fikum, masih utuh. Lihat katanya ada, katanya dapat nikmat kita katakan alamnya beda. Alamnya apa? Beda. Walaupun antum bongkar bongkarnya kelihatannya masih utuh, tapi alamnya lain. Oleh karena itu sudah kita lewati kan ketika si mayat ditaruh di dalam kuburan, ditinggal orang-orang yang ngantar tadi, kedengaran gesekan-gesekan sandalnya. Ya? Kemudian didatangi dua malaikat. Sudah kita lewati pembahasannya ya. Intinya barangkali fikum, orang yang mati butuh yang hidup atau yang hidup butuh yang mati? Yang mati butuh yang hidup. Jangan terbalik ya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalal Wasallam fauzan hafizallahu taala kata beliau di sini Summa qala sallallahu alaihi "Idza sa'alta fasalillah." Apabila engkau minta-mintalah kepada Allah, "Idza talabta syai'an fatlubhu minal karimil mannan." Apabila engkau minta sesuatu, mintalah kepada Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Dermawan, Al-Mannan, yang senantiasa memberi subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberikan karunia subhanahu wa ta'ala. Alladhi indahu khazainus samawati wal ardh yang berada di sisinya pembendaharaan langit dan bumi. Minta kepada Allah Ta'ala. Jangan minta kepada para wali. Katanya wali songo katanya. Ziarah ke Jawa Timur, ngunjungi wali songo. Padahal wali yang kesembilan di mana? Di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati katanya. Akhirnya karena di Jawa Timur cuma dapat delapan, digenepin Abdurrahman Wahid Gusdur. Jadi genapnya menjadi wali songo dengan Gusdur tadi itu. Allah musta'an. Travel, bisnis. Paham ya? Bisnis online. Allah <laughs> Ustaz. Jadi mereka katanya ziarah para wali. Wali songo kan sembilan katanya. Ziarahnya ke Jawa Timur, pas Jawa Timur semua, tapi baru dapat delapan. Lah Sunan Gunung Jati di mana? Jawa Barat. Akhirnya mereka malas mau ke Jawa Barat jauh. Sudah dikenepi Abdurrahman Wahid, Gustur tadi sembilan. Kata mereka travel, bisnis, fulus. Namanya Allah musta'an, hati-hati. Nah, kalau fikum wali itu banyak sekali, enggak hanya sembilan saja. Allah musta'an. Wali banyak enggak? Banyak. Eh, kalau mau jadi wali apa syaratnya? Atau mau jadi wali enggak? Itu benar, cuman ada nas khusus dalam Al-Qur'an Al Karim. Ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Antum mau jadi wali enggak antum? Mau jadi wali antum ah, Abu Abdurrahman? Wali apa? Wali Allah. Eh, wali Allah. Nah, barakallahu fikum. Syaratnya apa? apa? Iman dan takwa. Iman dan takwa. Nah, barakallahu fikum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak apa? Yang tidak merasa takut dengan perkara akhirat yang akan mereka hadapi dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Apa ciri-cirinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa kunci menjadi wali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi wali itu enggak hanya sembilan saja. Banyak. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, wa wazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat. Wala tas'alinnas dan jangan minta kepada manusia. Wasu'anu ghanillah ala naw'ain Perhatikan baik-baik ini, meminta kepada selain Allah itu ada dua macam. Jadi tidak selama-lamanya nah barakallahu fikum dilarang. Nanti ada permintaan yang tidak dimampui pemberian tersebut kecuali dari Allah taala ini enggak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah taala saja. Enggak boleh minta pada orang lain. Tapi kalau minta bantuan misalkan antum sakit tolong belikan obat, antum misalkan mau ngangkat barang berat tolong dibantu anak minta bantuan, boleh atau tidak? kalau terpenuhi tiga syarat. Apa itu? Mampu, hadir, hidup. Paham ya? Ayyakuna hadiran hayyan qadiran. Paham ya? Hadir, mampu, hidup. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekarang antum misalkan minta tolong orang yang nah dia hadir di hadapan antum. Paham ya? Dia hidup juga tapi enggak mampu. Boleh enggak? Eh? Boleh enggak kira-kira? kurang tepat karena sia-sia. Misalkan ada orang yang lumpuh misalkan, dia nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, batu besar di hadapan antum antum minta tolong, Pak tolong Pak diangkatkan ini Pak. Dia hidup, hadir juga, tapi nggak mampu. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin termasuk apa? Termasuk perkara yang sia-sia. Paham ya? Kenapa? Karena orang jelas-jelas nggak mampu dimintai pertolongan. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat al awal jenis yang pertama Su'alun fima la dan alaihi ilallah permintaan pada perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya. Fahada syirkun akbar. Yang seperti ini syirik akbar. Seperti contohnya minta apa tadi? Kekayaan. Orang minta kekayaan untuk kuburan. Orang kalau mau kaya itu kerja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan banyak ibadah. Paham ya? Kalau cuma mau kaya kemudian itu ke kuburan. Minta apa coba bayangkan? Akhirnya mereka keliling, paham ya? Minta ke Mbah fulan, Mbah naburkan bunga di kuburan, kesyirikan barakallahu fikum Allah musta'an. Yang seperti itu dihindari. Kita lihat di sini. Fa hadha syirkun akbar, syirik besar. ladzina yad'una al-amwat wa yastanjiduna bil mauta. Seperti orang-orang yang mereka berdoa kepada para mayit, meminta kepada para mayit dan mereka memanggil-manggil mayit sudah meninggal tadi itu. Ya fulan, ya Abdul Qadir Al-Jailani, ya Mbah fulan, di tempat kami ada terkenal Mbah Potro. Ya, Mbah Potro ini wallah alam latar belakangnya bagaimana, apakah muslimah ataukah enggak? Paham ya? Yang jelas kuburannya dikelilingi. Orang minta pesugihan ke situ. Sesembahannya apa? Syaratnya menyembelih ayam cemani. Ayam cemani itu ayam yang semuanya warnanya hitam. Harganya mahal barakallahu fikum. 20 juta pun kalau orang udah senang mau beli ayam cemani, tapi jangan jual ke mereka. Paham ya? Jangan jual ke mereka ya. Syirik. Nah barakallahu fikum Allah musta'an. Jadi mereka minta kepada nah orang-orang yang enggak jelas. Ini termasuk bentuk apa? Nah parahnya kesyirikan zaman sekarang dibanding zaman dahulu. Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Qawaidul Arba' empat kaidah pokok itu bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang lebih parah dibanding musyrikin zaman dahulu. Bayangkan, sisi parahnya dari mana? Pertama, Orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka berbuat kesyirikan ketika di waktu apa? Tenang, lapang, senang. Tapi ketika di waktu susah, mereka benar-benar ikhlas minta pertolongan kepada Allah Taala. Musyrikin zaman dahulu. Tapi musyrikin zaman sekarang bagaimana? Senang datang ke kuburan, ketika susah payah ke kuburan, gunung meletus malah ke pantai selatan, paham ya? Mempersembahkan tumpeng ya istilahnya ya. Allah musta'an. Seperti itu, parah. Itu yang pertama. Yang kedua, Orang-orang musyrikin zaman dahulu itu kalau meminta benar-benar orang lain yang saleh mendatangi kuburan-kuburan orang yang soleh. Zaman sekarang bagaimana? Kuburan orang yang tidak saleh pun, nggak jelas pun didatangi dimintai pesugihan. Bahkan ada kiai yang wujudnya bukan manusia, didatangi minta barokah, kiai selamat. Namanya manusia bukan itu, Mas. Kerbau, hewan. Allah musta'an. Kok didatangi banyak? Parah enggak kira-kira? Parah. Allah musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi jangan sampai antum nah barakallahu fikum keliru di dalam menjelaskan hal seperti ini karena penting. Naam. Kita lihat wa yastaghithuna bihim dan mereka beristighatsah dengan para mayit tadi. Wa yatlubuna minhumul hawaij dan mereka meminta nah barakallahu fikum kebutuhan-kebutuhan kepada mereka, meminta kebutuhan-kebutuhan kepada para mayit tadi. Allahu musta'an. Fayati ahaduhum Kemudian salah seorang di antara mereka datang endal kubur, datang ke kuburan, bayangkan. Datang ke ke kuburan. Wa seraya berkata, "Ya fulan, nih Ya fulan, turunkanlah hujan, berikanlah kami hujan," katanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allah musta'an minta kepada orang yang meninggal dunia. Zaman sekarang kalau wallah alam kalau di Jawa Barat anak nggak tahu ya, Nah, kalau di Jogja atau Jawa Tengah terkenal itu kalau minta hujan, sapu lidi itu dihadapkan ke arah langit. Paham ya? Sapu lidi bayangkan ya. Sapu apa tadi? Sapu lidi dihadapkan ke arah langit. Kemudian situ nanti dikasih bawang, bawang merah, cabe, beberapa intinya bumbu-bumbu itu. Akhirnya minta, "Ya Allah" atau "Ya fulan, turunkanlah hujan." Bayangkan syirik. Nah, barakallahu fikum. Di sebuah tempat nasi seperti itu terjadi. Sudah paceklik panjang, kemarau panjang, mintanya dengan apa para kalafim ritual kesyirikan. Bagaimana mungkin dikabulkan? Allah musta'an. Hati-hati. Hati-hati kesyirikan memang sangat ngeri sekali. Kita nah, lihat, wa ya fulan kada wa kada, wa ya seperti ini dan seperti ini. Ya wali Allah a'tini kada. Wahai wali Allah, berikanlah aku seperti ini. Wahai hadza akbar. Ini syirik besar. Dan minta kekayaan kepada Allah taala. Kalau ingin menjadi orang terkaya sedunia dalam waktu yang sangat singkat, mudah sebenarnya, tapi ibadah kepada Allah Taala. Paham ya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Antum mau nggak menjadi orang terkaya sedunia dalam waktu yang sangat singkat? Mau nggak? Enggak mau. Eh? Enggak mau. Tapi antum kalah langsung, kalah. Paham ya? Kalau antum bisa mengerjakan dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Antum mau nggak Abu Muhammad? Apa kuncinya? dua rakaat sebelum subuh. Nah, barakallahu fikum dua rakaat sebelum subuh. Nah, Rasulullah mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukannya dunia dan seisinya udah, lebih baik daripada itu. Waktu yang sangat singkat dan simpel. Tapi ikhlas mengharapkan wajah Allah dan mencontoh sunnah Rasulullah SAW di dalam melakukan sholat tersebut. Ikhwani fiddin azan azakumullah wa habidakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya, kita ambil dikit lagi. Asal yang kedua, soal nasima yakdiruna alaih. Minta kepada manusia pada perkara-perkara yang manusia itu mampu untuk memberikannya. Perhatikan baik-baik kitabnya itu ya. Fahada jaizun yang seperti ini diperbolehkan. Fayajuzulaka antas ala idah tajta. Maka diperbolehkan bagimu minta apabila kamu butuh. Bukan minta-minta, tapi minta ketika kita butuh barakallahu fikum. Adapun minta-minta yang dikenal tasawul tanpa sebab yang syar'i haram. Syekh Mubil bin Hadil Wadi rahimahullah mengarang sebuah kitab yang bisa dikatakan nah ukurannya kecil tapi maknanya luas dan banyak terjemahannya yang sudah beredar damul masalah tertelannya meminta-minta paham ya jadi jangan bermudah-mudahan minta-minta kita biasakan apa biasakan menjaga harga diri menjaga kehormatan. Kalau mampu beri, beri. Tapi kalau nggak mampu, jangan minta-minta. Paham ya? Karena kalau kecilannya terbiasa minta-minta jajan dengan temannya, minta sedikit dong, minta ini dong. Nanti kalau besar, kalau sudah tuman terbiasa, yang diminta dana. Paham ya? Ini hati-hati para kalau fikum Allah musta'an. Dibiasakan jangan minta-minta. Nah, kalau bisa memberi, kalau bisa apa? Memberi al-yadul ulya khairun al yadi as-sufla tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ikhwan fi din, a'azzani wasakumullah kita lihat berikutnya. Lakinnal aula bil 'abdi an yata'affafa 'an su'alin nas. Akan tetapi yang sepantasnya, yang aula, yang afdalnya seorang hamba itu menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga dirinya dari minta-minta kepada manusia. Bayangkan Kisahnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditimpa suatu penyakit, bisa dikatakan sakit yang parah. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya harta banyak dan aku tidak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan. Apakah boleh aku wasiatkan semua hartaku kepada orang lain?" Kata Rasulullah, "Jangan." Kalau separuh ya Rasulullah, kalau dua pertiga ya Rasulullah, jangan. Faqala la Kemudian kalau separuh ya Rasulullah, lah jangan. Kalau sepertiga, as-sulus wa Sepertiga sudah banyak kata Rasulullah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya semuanya, ahli warismu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada engkau minta daripada meninggalkan mereka akhirnya minta-minta kepada manusia. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang meninggal dunia, harta yang dia tinggal tadi itu diberikan kepada ahli warisnya dalam keadaan mereka tercukupi semuanya lebih baik lebih bagus dibanding diwasiatkan kepada orang lain dalam keadaan ahli waris membutuhkan. Apa maksudnya ya? Jadi ahli waris mukaddam, didahulukan daripada wasiat harta tadi. Karena wasiat harta tidak boleh kecuali kepada selain ahli waris. Harta beda dengan agama. Kalau wasiat agama takwa umum, tapi kalau wasiat harta diperbolehkan kepada selain ahli waris. Itu pun enggak boleh melebihi sepertiga. Mafhum? Naam. Ikhwan fid din, a'azzani wa azakumullah, li'anna fi su'al mazallatan. Dikarenakan di dalam minta-minta itu ada unsur naam penghinaan atau merendahkan, hina terendah. Wa naqsan fit tauhid dan kurang di dalam tauhidnya. Fas'alillah jalla wa ala al-ghaniyya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, al-karim zat yang maha dermawan dan mulia fahuwa subhanahu yang yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa sulutul lail al akhir Allah ingat baik-baik ini maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang turun ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa sepertiga malam terakhir jadi jangan sampai terlupakan sepertiga malam terakhir tidak terulang dalam sehari malam berapa kali tiga kali Sekali saja. Paham ya? Tidak terulang, hanya sekali saja. Oleh karena itu sempatkan bangun malam. Eh, jangan sampai kita malas-malasan, apalagi sudah mulai hujan musim dingin, selimut bismillah, dibuka, diangkat, wudu, paham ya? Salat, tahajud, tutup dengan witir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hamni misalkan. Allah marzuqna ya razzaq. Allah maghfir lana ya ghaffar contohnya banyak sekali doa-doa, jangan luputkan sepertiga malam terakhir. Jangan malas-malasan salat malam. Karena qiyamul lail sunnah muakkadah. Maksudnya, maksudnya adalah witirnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu barakallahu fikum Rasulullah SAW secara globalnya qiyamul lail tidak pernah beliau meninggalkan ketika safar maupun ketika mukim sama dua rakaat sebelum subuh tadi sunnah muakkadah jangan sampai terluputkan dibangunkan segera bangun apalagi di ma'had-ma'had ahlussunnah biasanya dikumandangkan adzan pertama. Nah, kesempatan untuk bangun bukan kesempatan pindah tempat tidur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tapi bangun. Usahakan semaksimal mungkin, sempatkan. Kalau antum enggak mampu banyak rakaat, tiga rakaat. Dua rakaat salam, tutup satu rakaat dengan witirnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun ke langit dunia bayangkan, memberikan tiga jaminan apa? Minta diberi, Minta ampunan diampuni. Berdoa dikabulkan bayangkan tiga jaminan. Man yas'aluni fa'atiyah, siapa yang mau minta kepada aku aku beri. Mana kata Allah Subhanahu wa taala? Man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepada aku aku kabulkan. Man yastaghfiruni fa'aghfirallah, siapa yang mau minta ampun kepada aku aku ampuni. Tiga jaminan. Jangan terluputkan. Sepertiga malam terakhir bangun barakallahu fikum. Hidupkan lampu di dalam rumah tersebut. Bangkitkan, eh, ajarkan, terapkan pada kehidupan enam keluarga kita barakallahu fikum seperti itu karena qiyamul lail adalah apa? termasuk salah satu ciri-ciri seorang nah mukmin mutakin, Paham ya? Orang yang bertakwa dan orang-orang mukmin di antaranya apa senantiasa berupaya mengerjakan qiyamul lail. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah suatu ketika pernah ditanya tentang apa kemarin? keadaan orang yang suka meninggalkan sholat malam. Dia nggak mau sholat malam dia. Rojulun su lelaki yang jelek. Kenapa? Sholat malam kok nggak mau? Ada tiga jaminan kok. Nah barakallahu fikum diluputkan. Jangan. Allah mustahil kita lihat. Fayakul man yas'aluni fa'utiyah. Kunci luar biasa ini. Barang siapa yang minta kepadaku aku beri. Sepertiga malam terakhir barakallahu fikum. Jangan sampai terlewatkan. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Perhatikan. Artinya apabila Allah taala atau apabila hamba-hambaku menanyai tentang diriku, katakanlah diriku dekat atau Allah taala. Dekat. Ingat-ingat kaidahnya tadi. Apa kaidahnya tadi? Ulun bidatih Qaribun min ibadih ba'inun an khalqih itu kaidahnya. Allah taala dekat dari hambanya, tinggi secara zatnya, tapi terpisah dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fid din, azza nasakumullah, kita lihat ayatnya ini. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarshudun maka hendaknya mereka memenuhi panggilanku. Paham ya? Nah, dan mereka beriman kepadaku. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jangan sampai kita terluputkan barakallahu fikum. Berdoa itu enggak ada ruginya. Berdoa itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Wah, anak sudah berdoa berkali-kali enggak dikabulkan, Ustaz. Berapa kali? Seratus kali, hatta seribu kali pun berdoa, jangan tergesa-gesa. Maksudnya bagaimana? Ucapan antum mengatakan, aku berdoa berkali-kali kok nggak dikabulkan, itu ucapan tergesa-gesa. Datang dalam hadis yang sahih. Rasulullah menyatakan bahwasannya apa? Nam dengan semakna wala du'aul abdi yustajab. Senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan malam takjil selama tidak tergesa-gesa. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wamal mal Apa itu tergesa-gesa? Rasulullah mengatakan yaqulur rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibu Bayangkan itu. Orang tadi mengatakan, aku sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa seperti ini, tapi aku nggak melihat dikabulkan. Nah, ini tergesa-gesa namanya. Berdoa itu sabar. Sudah kita lewati. Orang kalau berdoa, itu dia mendapatkan tiga kemuliaan. Mendapatkan apa? Tiga kemuliaan. Apa tiga kemuliaan itu Abdurrahman? Iman dikabulkan, dalam waktu yang sangat dekat. Dijauhkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Ditunda nanti di akhirat. Jadi enggak ada ruginya untuk berdoa. Ad-du'a'u nambuwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu, jangan sampai kita tinggalkan. Allah musta'an. Ikhwan fiddin, a'azza azakumullah Ada pun yang berikutnya insyaallah. Nah, kita lanjut sampai pertemuan yang akan datang bi'idnillah subhanahu wa taala. walhamdulillah rabbil alamin.